Penjelasan definisi hadis sahih lidatihi Telah disebutkan bahwa hadis sahih lidatihi adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang adil dan memiliki hafalan yang sempurna dengan sanad bersambung serta selama dari syad dan cacat yang berat. <clears throat> Al-adalah keadilan <clears throat> adalah istiqomah atau konsistensi dalam agama dan muru'ah. Istiqomah dalam agama artinya menunaikan berbagai kewajiban dan meninggalkan berbagai keharaman yang dapat membuat seorang menjadi fasik. Istiqomah dalam hal muru'ah artinya memiliki adab dan akhlak yang dipuji manusia, serta meninggalkan adab dan akhlak yang dicela manusia. <clears throat> Sifat adalah Keadilan seorang perawi dapat diketahui dengan ketenarannya akan sifat keadilan yang ia miliki. Misalnya para imam yang telah terkenal akan sifat adalahnya seperti Imam Malik, Imam Ahmad, Al-Bukhari, dan semisalnya. Demikian juga Hal itu dapat diketahui dari pernyataan tegas seorang imam hadis yang ucapannya menjadi sandaran dalam hal itu. <clears throat> yang kedua, memiliki hafalan yang sempurna. Artinya menyampaikan hadis yang dia peroleh baik dengan metode pendengaran atau penglihatan sesuai dengan yang dia dengar sesuai dengan yang dia peroleh pertama kali tanpa ada penambahan atau pengurangan. Meskipun demikian, tidaklah mengapa jika ia berbuat sedikit kesalahan, karena tidak ada seorang pun yang terbebas dari kesalahan. Kesempurnaan hafalan seorang perawi hadis dapat diketahui dari kesesuaian riwayat yang ia sampaikan dengan riwayat para perawi terpercaya yang merupakan imam hufat atau imam para penghafal hadis yang mumpuni, meskipun secara umum dan juga dari rekomendasi seorang imam hadis yang ucapannya menjadi patokan dalam hal tersebut. Yang ketiga, sanad yang tersambung. Artinya setiap perawi menjumpai orang yang diambil periwayatannya, yaitu gurunya baik secara langsung maupun secara hukum. <clears throat> secara langsung artinya perawi bertemu dengan gurunya sehingga dia mendengar hadis darinya atau melihatnya. Dan gurunya menyampaikan hadis tersebut kepadanya dengan mengatakan, haddathani telah menceritakan kepadaku. Sami'atu, aku mendengar. Ra'aitu fulanan, aku melihat fulan atau semisalnya. Secara hukum, artinya perawi meriwayatkan hadis dari orang yang sejaman dengannya. Dengan lafad atau redaksi yang memiliki kemunian dia mendengar atau melihat riwayat tersebut. Misalnya ucapan kola fulanun Berkata fulan, an fulanin dari fulan. Fa'ala fulanun, fulan melakukan atau semisalnya. Apakah dipersyaratkan bahwa orang yang sezaman harus bertemu atau cukup dengan adanya kemungkinan dia bertemu? Dalam hal ini ada dua pendapat. Al-Bukhari berpendapat yang pertama, yaitu harus bertemu. Sedangkan Muslim berpendapat yang kedua, ada kemungkinan bertemu. Anawawi berkata mengomentari pendapat Muslim, para ulama meneliti mengingkari para ulama peneliti mengingkari pendapat yang beliau pilih. Meskipun kami tidak memfonis bahwa hadis yang beliau bawakan dalam kitab sohihnya diriwayatkan dengan metode seperti pendapat yang beliau pilih. Hal ini dikarenakan beliau telah mengumpulkan jalur yang banyak yang membuktikan bahwa pendapat yang beliau pilih tersebut tidak diterapkan dalam penyusunan kitab sohih tersebut. Allahu a'lam. Perselisihan ini hanya berlaku bagi perawi yang bukan modalis. Adapun perawi modalis, maka hadisnya tidak dihukumi bersambung, kecuali jika ia menampakkan secara jelas bahwa dia mendengar atau melihat dengan sigot jazim. Sanat yang tidak tersambung, sanat yang tidak bersambung dapat diketahui dengan dua cara berikut. Yang pertama, adanya pengetahuan bahwa orang yang akan diambil riwayat hadisnya telah meninggal sebelum perawi yang diri, yang meriwayatkan darinya belum mencapai usia tamyiz. Kedua, perawi atau salah seorang imam ahli hadis menyebutkan bahwa hadis tersebut tidak bersambung dari orang yang diambil riwayatnya, tidak mendengarnya, atau tidak melihat hadis yang disampaikan darinya. Yang keempat syuzud. Artinya seorang perawi sikoh menyelisi perawi yang lebih sikoh dari pada dirinya. Baik dikarenakan perawi tersebut memiliki sifat adil dan hafalan yang lebih sempurna keadilannya, memiliki hafalan yang lebih banyak, atau dia bermula zamah langsung dengan orang yang dia riwayatkan hadisnya atau semisalnya. Contohnya adalah hadis Abdullah bin Zaid tentang tata cara wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwasanya beliau mengusap kepala beliau dengan air bukan sisa basuhan tangan beliau. Imam Muslim meriwayatkan hadis dengan lafat ini dari jalur Ibnu Wahab. Sementara itu Al Baihaqi meriwayatkan hadis yang sama juga dari jalur Ibnu Wahab dengan lafat beliau mengambil air untuk mengusap kedua tangan beliau selain air yang digunakan untuk mengusap kepala beliau. Riwayat Al Baihaqi adalah syad karena orang yang meriwayatkan dari Ibnu Wahab adalah perawi sikoh, tapi dia menyelisih banyak perawi lainnya. Sekelompok orang meriwayatkannya dari Ibnu Wahab dengan lafadz yang serupa dengan lafadz Muslim. Atas dasar ini, maka riwayat Al-Baihaqi tidak sahih, meskipun para perawinya adalah sikoh. Riwayat ini tidak sahih karena tidak selamat dari syuzud. Yang kelima, illah kodihah. Cacat yang berat. Artinya, setelah diteliti, ternyata hadis tersebut mengandung sebab yang membuatnya tidak dapat diterima. Semisal, ternyata hadis tersebut munkote, maukuf, atau perawinya fasik. Hafalannya jelek, ahli bid'ah, dan hadis tersebut mendukung kebid'ahannya, dan faktor-faktor sejenis lainnya. Hadis seperti ini tidak dihukumi sebagai hadis sahih karena tidak selamat dari cacat yang berat. Contohnya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqra'il haidu walal junubu syai'an minal Qur'an." Orang yang sedang haid dan junub janganlah membaca sedikit pun dari Al-Qur'an. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Dia berkata, kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadis Ismail bin Iyash dari Musa bin Uqbah. Secara zahir, sanad hadis ini sahih. Namun ternyata memiliki cacat, yaitu riwayat Ismail dari orang-orang Hijaz adalah riwayat yang dhaif. Sedang hadis ini termasuk riwayat Ismail dari mereka. Atas dasar ini maka hadis tersebut tidak sahih disebabkan oleh adanya cacat yang berat. Namun bila cacatnya tidak berat, tidak menghalangi sebuah hadis mencapai derajat sahih atau hasan. Contohnya adalah hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana tsumma atba'ahu sitan min Syawalin kana lahu kasiyamid dahr." Barang siapa mengerjakan puasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan puasa enam hari di bulan Syawal maka seakan-akan dia berpuasa selamanya. Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dari Jarul Sa'ad bin Sa'id dan hadis ini dinilai cacat karenanya, karenanya karena Imam Ahmad menilainya sebagai hadis yang doif. Namun cacat ini tidaklah berat karena sebagian imam menilainya sikoh. Di samping itu hadis ini memiliki mutabik. Pencantuman hadis ini oleh Muslim dalam kitab sohihnya juga menunjukkan bahwa menurut beliau hadis ini sohih dan bahwasanya cacat yang terkandung di dalamnya tidaklah berat. Terkumpulnya dua penilaian, Sohi dan Hasan dalam satu hadis. Telah disebutkan bahwa di Sohi adalah bagian dari hadis Hasan, meskipun keduanya berbeda. Namun kadang kita menjumpai sebuah hadis yang dinilai dengan status Sohi Hasan. Bagaimana kita menyesuaikan dua penilaian ini padahal keduanya berbeda? Kita jawab. Jika hadis yang dimaksud memiliki dua jalur, ini ber berarti bahwa salah satu jalurnya sahih dan yang lain hasan. Lalu dikumpulkan dua penilaian ini berdasarkan dua jalur hadis tersebut. Namun, jika hadis yang dimaksud hanya memiliki satu jalur, ini berarti ada keraguan apakah derajat hadis tersebut sahih ataukah hasan